Eh, sebelum kita membahas tentang kitab Tarbus Iblis, insya kita lanjutkan. Sebelumnya, ya, ini untuk sebagai bekal kita untuk ilmu. Dalam untuk ilmu syariah harus senantiasa uh, istiqomah. Istiqomah istiqomah di atas amal soleh istiqomah di atas kebaikan istiqomah adalah teguh ya tetap konsisten di dalam melakukan suatu amal-amal kebaikan di amal soleh buat bekal nanti pada hari kiamat. Nah, istiqomah orang yang memberikan istiqomah adalah mereka yang memberikan sebuah perbendaharaan paling berharga bagi setiap kaum muslimin. Tidak ada seorang pun di dunia ini melainkan membutuhkannya. Setiap manusia membutuhkan istiqomah dan kaum muslimin yang diberikan dianugerahi istiqomah dalam kebaikan itu adalah uh, suatu hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Kenapa? Karena dengan istiqomah ya, maka kaum muslimin, orang-orang beriman itu akan <clears throat> kalau di akhirat bisa mendapatkan kebahagiaan dan kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan istiqomah, dengan sebab sebab istiqomah di jalan kebaikan, di atas tauhid, di atas sunnah, maka kelak di akhirat ya orang-orang istiqomah akan berbahagia tatkala berjumpa dengan Rabbnya yaitu Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya An Sufyan an Abdullah eh, Asy-Syaqafi qala qultu ya Rasulullah qala li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak qala qul amantu billahi istaqim. Eh, dari Sufyan bin Abdullah As-Sakhafi beliau bertanya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakanlah kepada saya suatu ucapan di dalam Islam yang tidak akan saya tanyakan kepada seorang pun sesudah Anda maksudnya ucapan yang Eh, sangat besar itu dalam Islam sebagai bekal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aman amantu billah." Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Ini tauhid ya, keimanan. Tsumma tauhid kemudian istiqomahlah. Istiqomah di atas keimanan itu, di atas amal soleh tersebut. Nah intinya ya, kita saling mengingatkan tentang istiqomah, ya, konsisten, pegang teguh di atas kebaikan, di atas amal soleh. Jadi istiqomah sebuah perkara yang sangat agung, besar dalam agama Islam dan tidak boleh diremehkan oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ini saking besarnya ya, tentang istiqomah ini Ibu ya perkara besar dalam dinul Islam sampai-sampai Bahrul Ummah, Bahrul Ummah itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112 qala Allah taala fastaqim kama umirt istiqomahlah ini diperintah ya eh, teguhlah di atas kebaikan Istiqomahlah engkau sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Maka berkata Ibnu Abbas, demi aku tidaklah turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keseluruhan Al-Quran seluruh ayat yang Al-Quran itu maksudnya ayat yang lebih berat dan lebih sulit untuk diamalkan bagi beliau dan para sahabatnya daripada ayat ini yaitu fastaqim kama umirt ini ayat yang berat kata Ibnu Abbas. Tapi mereka bisa mengamalkannya ya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apalagi kita ya, ini bawah mereka. Pasti butuh mujahadah uh, apa mujahadah musuh-musuh sungguh ijtihad. Apalagi uh, para sahabat yang dijamin surga, dia merasa berat mengamalkan ayat yang tadi Hud ayat 112 fastaqim kama umir ayat yang paling berat dalam Al-Quran karena disuruh untuk konsisten teguh, sabit di dalam amal soleh di dalam kebaikan nah, di antara macam istiqomah yang diperintahkan yaitu istiqomah di atas tauhid dan as-sunnah ya, di antara macam istiqomah yang, yang sangat ditekankan yang sangat diperintahkan itu untuk istiqomah di atas tauhid akidah yang lurus dan di atas sunnah. Inilah nikmat teragung dan anugerah terindah yang menjadi cita-cita setiap mukmin, Ibu ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa uh, berteman dengan orang sunnah ya ngaji dengan ahlu sunnah eh, mempelajari tauhid yang lurus bersyukur tidak semua Allah Subhanahu wa taala uh, eh, tunjukkan tentang demikian itu ibu ya, tentang hidayah tentang petunjuk ini jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita kita bersyukur bisa di atas tauhid ya. mempelajari tauhid ya ada yang sudah tamat betul majid alhamdulillah ya itu itu adalah apa nikmat paling besar ya. itu ya bisa dipahami sekarang kita belajar tentang memperdalam akidahnya juga uh, memperdalam tentang usul sunnah <clears throat> ini adalah suatu nikmat yang besar jadi istiqomah adalah sekali lagi sebuah uh, anugerah nikmat yang teragung dan anugerah terindah yang menjadi cita-cita setiap mukmin dan mukminah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. Ya, surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hasil eh, tentang akhir daripada orang istiqomah ya itu akhirnya dengan kebaikan dan dia akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah bertauhid di atas sunnah kemudian mereka istiqomah tsumma istaqamu kan tsumma istaqamu kemudian mereka istiqomah di atas yang demikian akan turun kepada mereka para malaikat kapan tatkala sakaratul maut eh, beri basyirah beri kabar gembira tatkala nanti eh, kita sudah datang ajal kita turun para malaikat dari langit seraya mengatakan apa perkataan malaikat itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu para malaikat memberi basyirah kabar gembira kepada ahlu tauhid dan ahlu sunnah mengatakan janganlah kamu janganlah kalian takut dan janganlah bersedih hati ya janganlah kalian takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian ya di alam barzah di alam mahsyar di alam ba's alam mizan alam hisab eh, sirat ya janganlah kalian takut dan janganlah bersedih hati dengan apa yang telah kau tinggalkan karena kau meninggalkan amal yang soleh bagi bekal bagi nanti setelah kematian. Jadi jangan bersedih. Terus apa? Ini, ini kabar gembira wa abshiru abshiru wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini mereka mengatakan bergembiralah dengan surga surga yang dijanjikan kepada kalian. Bergembiralah ya dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian dan di dunia. Nah ini malaikat rahmah akan turun kepada orang-orang yang istiqomah di atas uh, tauhid ya, di atas manhaj eh, ahlu sunnah wal jamaah Al-Qadi Al-Qadiyad ya seorang tabi'in Al-Qadiyad tabi'in tabi'in mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat di atas adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ayat di atas ya, kata-katanya kan Innaladina qalu rabbuna Allah Semuanya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan beriman kepadanya. Beriman ke Rasulnya sallallahu mengikuti sunnahnya, beriman kepadanya lalu istiqomah dan tidak berpaling dari tauhid. Mereka konsisten, mereka istiqomah, teguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala sampai akhirnya mereka meninggal dalam keadaan seperti itu. Inilah ya tentang uh, betapa pentingnya istiqomah ini ya dalam hal kebaikan eh, khususnya dalam mengaji ya jadi pun harus punya prinsip kita harus senantiasa untuk menuntut ilmu <coughs> sebagai bekal bagi di akhirat kelak dan uh, menuntut ilmu dengan istiqomah akan kita akan kita dapatkan nanti ya, buahnya hasilnya tatkala ya eh, di akhirat ya, sebelumnya itu tatkala sepatul maut ya orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan Dan melanjutkan tentang uh, ini talbis iblis tipu daya iblis laknatullah syaitan sampai kepada uh, masih membahas tentang uh, hadis iftiraqul ummah perpecahan umat Islam jadi 73 golongan ya kulluhum final semuanya masuk neraka 72 illa wahidah kecuali satu golongan satu golongan ini adalah Taifah apa ah, Taifah An-Najiyah satu golongan ini adalah Taifah An-Najiyah yaitu satu golongan yang diselamatkan dari neraka Taifah Mansurah satu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Nah, yang 72 itu terpecah menjadi beberapa bagian dan asalnya adalah 6 ya. 6 uh, eh, pokok uh, apa? golongan. Yang pertama sudah kita bahas haruriyah yaitu khawarij yang pecah menjadi 12 golongan di masa itu dan sampai sekarang mungkin banyak Kemudian kedua adalah Qadariyah terpecah menjadi 12 golongan dengan uh, berbagai ya, ini golongannya dan juga pendapatnya yang menyimpang sudah kita bahas Qadariyah juga. Ini harus dipahami dan uh, dijauhi <coughs> keyakinan-keyakinannya. Nah, kemudian sekarang adalah Firqah Jahmiyah yang ketiga yaitu firqah atau firqah atau sekte ya sekte atau firqah golongan Jahmiyah. Nah, ini adalah uh, pokok ya uh, perpecahan. Yang ketiga Jahmiyah. Siapa Jahmiyah itu? Golongan Jahmiyah. Uh, Jahmiyah disebabkan kepada uh, Jahm bin Sofwan. Jadi kelompok atau sekte Jahmiyah dinisbatkan kepada pendirinya salah satu pendirinya yaitu Jaham Jaham bin Sofwan dan Jaham bin Sofwan ini adalah muridnya Ja'ad bin Dirham jadi Jaham bin Sofwan itu muridnya muridnya Ja'ad ya Ja'ad pakai da Ja'ad bin bin Dirham bin Dirham uh, eh, dirham uang ya. Eh, ini gurunya ya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham dia berguru berguru kepada Talut berguru pada Talut bukan Talut zaman Nabi Musa bukan eh, bukan Nabi Daud uh, Talut berguru pada Talut Talut Talut ini dia berguru lagi kepada Labib ibn A'sam al-Yahudi Tolun, Tolun berguru, ya punya punya guru <clears throat> kepada Labid, Labid bin A'sam al Yahudi. Jadi ini gurunya orang Yahudi. Ya. Uh, Labid, ya. Uh, Labid, Labidu ibni al-A'sam ibni al-A'sam al-Yahudiyun. Yahudi, dia orang Yahudi, bukan orang Islam. Labid ini lebih labidunya nah lebih ini orang Yahudi ini labid punya murid Talut nah ini dia punya murid lagi yaitu Ja'ad bin Dirham Ja'ad bin Dirham punya murid Jaham bin Sofwan nah, inilah dinas pengurai Jaham yang menyebarkan madhab ini jadi sebenarnya Jahmiyah ini tuh dari mana? Dari ajaran Yahudi. Cuman masuk ke dalam Islam ya si Ja bin Dihab ini pura-pura masuk Islam tapi ketahuan kan dia dihukum mati si Ja bin Dihab ini dihukum mati disembelih bukan dipancung lagi tapi disembelih di uh, Irak yaitu di Basra atau di Kufa oleh gubernur waktu itu itu Khalid ya Khalid bin bukan namanya Khalid nggak salah seorang gubernur di uh, Kufa bukan Basra ini si Ja bin Dirham ini dihukum mati karena dia terang-terangan mengingkari nama dan sifat-sifat Allah kemudian para ulama di zamannya bermusyawarah kemudian supaya kepada gubernur menghukum Ja'ad bin ditangkap karena sesat dia sudah kafir maka ditangkap kemudian disuruh bertobat gak mau tobat maka pas hari raya Idul Adha <clears throat> orang-orang berkumpul semua di lapangan setelah sholat id orang-orang semua berkurban dengan sapi, eh, dengan kambing, eh, dengan unta. Tapi uh, gubernur di Kufah itu dia berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Jadi selepas sholat, kemudian diambil Ja'ad bin Dirham, diikat. Kemudian, ini masuk cerita ini bu ya, di, orang para ulama di buku-buku. Kemudian Khalid ini seorang gubernur di Kufah, dia turun bawa pedang dia mengatakan ya Allah ya hari ini orang-orang berkurban kepadamu dengan dengan uh, unta dengan kambing sedangkan aku sekarang berkurban dengan jahat bin dirham kemudian turun kemudian disembelih di depan orang ya disembelih dan mengatakan karena orang ini sudah keterlaluan kepadamu ya Allah jadi sudah tidak punya adab mengatakan engkau tidak mempunyai sifat khususnya yang dilingkari adalah sifat mahabbah itu sifat cinta makanya dia mengingkari Ibrahim itu sebagai Khalilullah ya Khalil kan kekasih nggak mungkin Allah itu eh, apa eh, mengangkat seorang kekasih dari manusia karena itu seperti orang nantinya begitu diingkari sama Jabir kemudian akhirnya disembelih nah, inilah kisahnya tentang gurunya Jahab bin Sofwan namanya jahab bin Dirham disembelih pada hari raya Idul Adha ini kisahnya nah disembelih orangnya tapi kan muridnya ini melarikan diri orang-orang ini ke Mesir kemana dan menyebarkan paham ini akhirnya kuat dan menyebar dari generasi ke generasi sampai sekarang itu udah pada Allah ya jadi itulah tandanya orang-orang yang dalam kesesatan pasti akhir-akhirnya itu dibunuh seperti Al-Halaj juga dibunuh kemudian Ja'ad bin Irham juga dibunuh kemudian orang yang mengatakan Ali itu adalah Tuhan dibakar oleh Ali di zamannya kan orang yang ekstrim orang yang bulu pada Ali Ali mengatakan Ali adalah Allah maka Ali menangkapnya kemudian dibunuh dan dibakar sama Ali ini jadi Allah nggak akan membiarkan orang-orang yang menyesatkan ya <clears throat> orang-orang yang menyesatkan dalam akidah jadi intinya bisa diruntun ya Jaham bin Sofan itu muridnya Jahat bin Dirham Jahat bin Dirham itu muridnya Talut dan Talut itu muridnya Labid ialah lebih bin Al-Asam Al-Yahudi. Jadi mereka itu adalah murid-muridnya orang Yahudi. <clears throat> Ila Jahmiyah. Yang mungkin bercampur aduk antara Yahudi, Kristen dengan Islam. Eh, Jahmiyah ini karena dari Yahudi. Mazhab Jahmiyah apa ininya yang menonjol tentang keyakinan mereka yang sesat dalam akidah tersesat dalam akidahnya bahwasanya mereka <clears throat> mereka berpendapat apa uh, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai nama dan sifat. Jadi mereka tidak menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat. Dan mereka berpendapat bahwasanya Allah itu hanya zat hanya sebatas zat ya tidak ada sifat tidak ada nama kenapa karena mereka berpendapat kalau menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah maka itu adalah kesyirikan ya itu mereka mengatakan kalau menetapkan nama dan sifat-sifat berarti itu kesyirikan kepada Allah kenapa karena menganggap Allah itu bertaaddud uh, taaddada yaitu bermacam-macam tidak satu sekarang namanya ada 99 sifatnya juga banyak berarti Allah nggak satu nah orang yang menetapkan nama itu berarti berbuat syirik kepada Allah kata mereka kata orang uh, Jahmiyah jadi Jahmiyah itu awalnya dia mengatakan uh, nanti kalau menetapkan nama dan sifat jadi syirik karena beranggapan Allah itu lebih dari satu karena namanya ada 99 berarti Allah ada 99 nah, dia ketakutan hal demikian tujuannya untuk mensucikan tapi salah akhirnya dia meniadakan seluruh nama dan sifat kenapa? karena berkeyakinan akan apa berbuat syirik kepada Allah menganggap Allah itu lebih dari satu ini adalah subhat mereka yang mereka dilaknat ya oleh Allah dan Rasulnya tentang agama mereka ini e, mereka menyesatkan dan mereka oh, tidak mengetahui bahasanya e, eh, setiap orang namanya orang juga misalkan ya manusia itu punya sifat dan nama dan ada satu orang <clears throat> yang satu orang dia punya sifat yang banyak ya. tidak menunjukkan bahwasanya orang itu lebih dari satu tetap orang itu satu dan punya sifat yang banyak Nah, ini dibantah dengan akal dulu ya. Jadi intinya tidak benar. Sekarang kalau eh, Allah Subhanahu wa taala tidak punya dan sifat terus apa? Karena setiap ada di alam manusia ataupun yang lain itu punya sifat. Ya. Dan padahal mereka juga mereka di kalangan mereka itu mereka mengklaim mereka punya sifat. Seperti mereka menamakan orang kaya goni mengatakan juga orang yang pandai eh, membuat sesuatu suami ya, sifatnya dia uh, tukang apa tukang kayu atau tukang apa tukang pandai besi mereka panggil tajir juga pada pedagang yang dia pandai berdagang punya sifat ya. kemudian juga di kalangan mereka ada yang satu orang lebih punya berapa sifat nah, ya dan menganggap bahwasanya mereka masih apa orang yang banyak sifat itu satu orang tetap Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, mereka telah berbuat kepada Allah menetapkan uh, sifat atau apa menetapkan zat Allah itu dengan akal. Akal mereka ya disamakan dengan makhluk dan yang lain. Jadi intinya dengan banyaknya sifat dan nama itu tidak menunjukkan banyaknya Allah atau banyaknya Tuhan. Ya, tetapi itu menunjukkan keagungan apa, menunjukkan kesempurnaan menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala <clears throat> Rasulullah SAW ya, ya waktu itu di apa zaman uh, di Mekah ketika itu Rasul berdoa ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim dengan nama Allah ya Rahman Rahim maka orang-orang jahiliyah dia apa menuduh ya, menyangka bahwasanya Rasul itu menyembah tapi dari satu Tuhan padahal menyeru kepada satu Tuhan tapi kenapa praktek prakteknya Rasul berdoa ya Rahman ya Rahim nah orang jahiliyah dia heran ya apakah Rasul itu punya Tuhan yang lain katanya begitu maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan surat Al-Isra ayat 110 Tatkala Nabi berdoa ya Rahman ya Rahim orang jahiliyah itu mengingkari Apa kamu berdoa kepada siapa ya kan Tuhan kamu itu satu katanya ya ilahul wahidah kenapa sekarang berdoa ada dua orang ya Rahman Rahim nah kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah Qul Allah awil rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna ya Qul Allah Qul Allah ya ah, katakanlah yang engkau, engkau panggil Allah atau juga panggil rahman atau yang mana saja kamu memanggilnya maka apa dia itu punya nama-nama yang indah ya, jadi bukan 100 10 bukan menunjukkan bahwasanya Allah itu ada bermacam-macam tapi Allah punya nama-nama yang indah dipanggil Rahman, Rahim, Aziz, Jabbar, Takabbir, nama-nama Allah dan Allah tetap, tetap satu zatnya ya qul huwallahu ahad katakanlah bahwa Allah itu adalah Maha Esa satu zatnya sedangkan namanya banyak. Jadi intinya yang membantah orang Jahmiyah banyaknya nama dan sifat itu menunjukkan kesempurnaan zatnya, keagungan zatnya, tidak menunjukkan apa bermacam-macam Tuhan. Ya. Jadi ini menunjukkan ke keagungan, ketinggian, kesempurnaan. Adapun tentang mereka bahwasanya menetapkan zatnya saja tanpa ada nama dan sifat maka ini adalah sesuatu yang tidak ada wujudnya mustahil ini mustahil ya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana misalkan menetapkan zat tetapi tidak punya nama dan sifat ini berarti sebenarnya tidak ada ya apa tidak ada wujudnya akhirnya sedangkan kalau menetapkan zat nama dan sifat berarti sempurna ya so, kita kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat dan nama dan sifat. Ini harus sunnah wal jamaah gitu ya. Nah, jadi inilah apa yang menjadikan subhat bagi orang Jahmiyah. Dan mereka juga subhatnya diantaranya mengatakan menetapkan nama dan sifat Allah itu tasbih katanya apa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah ini juga naudzubillah ini juga pendapat yang menyesatkan Ingat, al sunnah wal jamaah nama dan sifat, tapi tidak menyerupakan dengan sifat dan makhluknya atau nama makhluknya. Jadi Allah punya nama dan sifat sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, ya. Dan ah, makhluk punya nama dan sifat sesuai dengan ya dengannya dengan makhluk tersebut, sifatnya, namanya, yang lainnya. Nah, ini untuk uh, menjelaskan tentang kesesatan uh, orang Jahmiyah Ya mereka sumpah yang kedua menganggap apa? Kalau menetapkan nama dan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Benar enggak? Tidak benar. Ya, tidak benar karena uh, Allah punya sifat sesuai dengan keagungannya, kebesaran begitu. Uh, makhluk punya sifat sesuai dengan ya cocok dengan uh, ya makhluknya gitu, tidak sama dengan uh, Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ini uh, tentang pemahaman jamiah mereka menyediakan seluruh nama dan seluruh sifat maka banyak sebagian kaum ulama yang mengkufurkan mereka ya murtad mereka dari Islam meskipun mereka banyak sholatnya banyak hajinya banyak puasa yang lainnya tapi kalau sudah salah dalam hal ini ini masalah akidah prinsip usul maka kufur kata para ulama ya seperti Jaham bin Sofan bahkan mereka nggak sholat sholat puasa ikut tetapi salah dalam akidah maka di, dimurtadkan oleh dikeluarkan dari kaum Islam dan dibunuh oleh gubernur pada waktu itu apa Jahat eh, Jahat eh, Jahat bin Dirham bukan Jahat bin Sultan. Nah kemudian Ibnu Qayyim al Jauziyah dia mengatakan bahwasanya Jahmiyah ini ibu ada tiga golongan yang yang yang yang golongan itu namanya namanya dengan jah semua. ibu Qayyim mengatakan ini udah ada ada ada isyarat ada isyarat mereka itu akan menjadi penduduk jahanam. Ibu, contohnya disebut Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya dalam eh, nadoman ya syairnya jama'u baina di, mereka bergabung mereka sama dalam huruf yaitu ja nama mereka seperti contohnya jabariyah jabariyah ya ini pecahan dari nanti ya, qadariyah uh, jabariyah ja depannya kemudian jahmiyah irja ya kemudian irja irja apa dari murji murjiah tiga golongan ini sama dengan huruf ja maka mereka akan digabung di tempat namanya jahanam ya jadi jabariyah uh, eh, jahmiyah murjiah maka akhirnya dia di jahanam katanya jahanam apa ya neraka neraka jadi sudah ada isyarat kata Ibnu dari nama mereka uh, dari ja yang akhirnya mereka tempat tinggalnya adalah jahannam ini tentang sekilas uh, tentang Fekoh jahmiyah kapan munculnya jahmiyah ini itu sekitar abad ke eh, dua uh, dua abad kedua hijriah dua ratusan ya muncul jahmiyah ini di mana mana sampai sampai sekarang. Jadi eh, di antara cirinya Jahmiyah ini pecah lagi bu. Di antaranya pecah Jahmiyah adalah Asyairah yang sekarang banyak di Indonesia yang terkait sifat hanya 22 saja. Ini pecahan dari Jahmiyah. Meskipun kalau Asyairah tidak sama karena Asyairah menetapkan nama. Nama ditetapkan oleh mereka tapi sifat dikurangi jadi dua-dua. wujud tidak bakau kayak gitu. Ya itu Asyairah. Ya itu kita dulu begitu dia tapi itu nggak benar itu saya waktu dia kemudian Mu'tazilah lahirlah nah ya itu dari pecahan Jahmiyah jadi jam itu yang ekstrimnya yang ekstrimnya uh, ya makanya ada saudara kita melakukan ingatkan kita masalah asma wa sifat ini nggak benar sifat Allah itu banyak bukan 22 ini aku sunnah berjamaah gimana 99 sifat Allah iya sifat Allah itu banyak tidak terhingga nanti sebutin uh, sebuah hadisnya nah, intinya nama Allah juga itu yang sebenarnya yang kita ketahui karena Allah nggak bisa di apa di, di, oleh makhluk nggak bisa ya itu sangat luas sekali karena Allah yang mengetahui tentang sifat dan nama makanya kita di, di apa uh, mengetahui dari dalil 99 yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah Berarti sifatnya juga mengikuti 99 yang kita ketahui tapi sebenarnya tidak terbatas. Ya, sifat Allah tidak terbatas. Karena nggak ada yang bisa menguasai Allah. Nggak ada yang bisa menguasai Allah. Maka nggak bisa nggak bisa menghitung-hitung Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifatnya, gitu ya. Uh, ini intinya. Uh, intinya Asyairah pecahan daripada Jahmiyah ini ya sampai sekarang ada sebar di dunia hampir 80% umat Islam ini 70% katanya terjebak ke dalam masalah pemahaman saya dan kita syukur alhamdulillah ya bisa belajar yang sahih Jadi, gitu ya. Nah kemudian <clears throat> tentang Jahmiyah kita mulai aja apa pecahannya. Pecahan Jahmiyah ini banyak sekali ya. Yang paling menonjol adalah Mu'tazilah ya kelompok satu pertama adalah Mu'tazilah sekte ini <clears throat> beranggapan bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal manusia dinamakan makhluk orang yang mengklaim Allah dapat dilihat oleh mata kepala dia ini mata kepala ya bukan mata kepada dia kafir Ibu ya ini pemahaman Jahmiyah yang dimana sektornya itu adalah Mu'tazilah jadi jamiyah pecah eh, uh, dengan ada pecahnya muatilah. Muatilah itu dari kata uh, eh, muatilah ini yang meniadakan, gitu, meniadakan sifat dan nama Allah. Muatilah, ya, atil yaitu menafikan, meniadakan nama dan sifat Allah. Dan di antara akidahnya yang menonjol dari muatilah ini dan banyak sekian banyak tentang eh, kesesatannya adalah beranggap bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal manusia itu dimakan makhluk. Eh, jadi makhluk Allah itu yang bisa dijangkau oleh akal. Sedangkan yang tidak dijangkau oleh akal itu bukan makhluk Allah kata mereka. Ini tidak benar. Ya, semua yang ada di langit dan di bumi baik yang nampak yang kita lihat, yang kita indra, kita rasakan, kita raba, kita rasa itu adalah makhluk Allah baik yang goib ya yang goib yang tidak kita lihat dengan mata kita tidak rasakan yaitu dengan alam goib alam jin ya, syaitan dan golongan jin kemudian malaikat ataupun juga yang ada di alam sana di alam semesta yang itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala semua makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62 Az-Zumar ayat 62 Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya, Az-Zumar ayat 62 yang menunjukkan Allah segala sesuatu yang ada di alam semesta yang ada kita lihat ataupun yang tidak dilihat dalam gaib semuanya adalah makhluk Allah. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah dari sini ada isyarat dari eh, ayat ini syai itu dengan nakirah. Nakirah itu umum. Berarti kullah syai segala sesuatu yang nampak atau yang tidak nampak, yang goib ataupun yang nampak, yang nyata. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta dan Dia memelihara segala sesuatu dan Dia memeliharanya. Memelihara alam goib, alam malakut, alam jin, alam ins, ya apa insan, alam hayawan, semua Allah yang memeliharanya. Rabbul Alamin ya, yang memelihara sekalian alam semesta. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 16 ya, Ar-Ra'd ayat 16 sama Allah Subhanahu wa taala berfirman Qulillahi ini ayat Ar-Ra'd ayat 16 ayat yang terakhir ya. Qulillahi ya Qulillahi khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar ya katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa Esa dalam rububiyah Esa dalam uluhiyah Esa dalam asma wa sifat Ya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa Al-Quran ya wahwal wahidul kohar al kohar yang maha ini surat ar-ra'du ayat 16 kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman menunjukkan tentang semua yang ada alam semesta ini adalah makhluk Allah yaitu dalam surat Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Rob sekalian alam semesta ya, Rob di sini ya, ya ia adalah yang menciptakan yang me, me, me, apa, yang merajai, yang menguasai dan yang mengatur alam semesta. Al-alam maka berkata Ibnu Katsir namanya al-alamin, al-alam yaitu semua yang memiliki akal katanya Ibnu Katsir, baik golongan alam manusia, alam jin, malaikat, syaitan itu adalah alam. Ya, ini berarti semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Zaid bin Aslam, al-alam adalah semua yang punya memiliki ruh, lebih lengkap ya. Ya alam hayawan, uh, punya ruh kan. Kemudian uh, eh, nabata, kemudian tumbuh-tumbuhan yang lain mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua yang ada di jalan raya, semua selain Allah itu adalah makhluk. Ya, jadi semua yang ada di alam semesta, alam malaikat, alam jin, alam syaitan, semuanya makhluk. Enggak benar ini pendapat dari Mu'tazilah. Ya. Jadi sesuatu yang masuk akal menurut mereka yang bisa dijangkau panca indera itu dalam makhluk tidak benar ya. ada makhluk Allah yang tidak bisa kita jangkau Nah tadi di lautan juga nggak semuanya kita ketahui kan oh, hewan yang lainnya juga berbagai yang di uh, angkasa yang lain intinya semua selain Allah itu adalah makhluk Ya. Nah kemudian dia mengatakan bahasanya orang yang mengklaim Allah dapat dilihat oleh mata kepala dia kafir. Benar nggak ini pendapatnya? Hah? Orang yang mengklaim Allah dapat dilihat oleh mata kepala dia kafir. Benar nggak pendapatnya? Hah? Salah. Kenapa? <clears throat> Kenapa ibu? Ya apa Allah bisa dilihat dengan mata kepala? Hmm? Allah bisa dilihat nggak dengan mata kepala langsung? Daerah di bumi nggak bisa. Nah, terus ini ditafsir, ini dirinci jawabannya. Kalau secara langsung dia ini apa perkataan matilah Allah nggak bisa dilihat dengan mata kepala baik di dunia di akhirat kafir. Iya dia kafir. Iya dia kafir karena mengingkari Allah nggak bisa dilihat di dunia jadi akhirat di antara cirinya jahmiyah itu di antara itu ya mengingkari ru'yatullah di surga nah ini jahmiyah itu dan cirinya dia mengingkari orang-orang itu nggak akan bisa lihat Allah sampai di surga itu nggak bisa nah, di, di, di dunia dia dia sampai mengkafirkan orang yang apa mengklaim bisa melihat Allah dengan mata kepala dia kafirkan ini satu benar juga dalam satu sisi dia di dunia dia bertolak belakang dengan orang sufi kalau sufi yang ekstrim mengatakan wali-wali mereka bisa melihat Allah di dunia, ya, kebalikan. Nah orang muatilah dia mengingkari mengingkari apa orang yang melihat Allah di dunia dengan mata kepala maka siapa yang mengatakan begitu kafir kata dia benar dalam satu sisi ini tapi di dunia tapi dia ini maksudnya dunia dan akhirat nah orang mati ini dunia dan akhirat jadi dia yang kafir sebenarnya dia yang menjadi kafir karena dia mengingkari dua-duanya kalau ahlu sunnah tengah-tengah ingat Mu'atilah ini Jahmiyah ini beda apa dari apa ujung ke ujung dengan orang sufi. Kalau Mu'atilah mengingkari mutlak. Ya, siapa yang uh, melihat Allah di dunia kafir kata dia. Siapa yang mengatakan Allah bisa dilihat di, di surga kafir menurut dia gitu kan. Yang mengingkari melihat Allah intinya. Gak bisa lihat Allah oh, itu udah selesai. Orang sufi ia gulu. Ia mengatakan Allah bisa dilihat di dunia ya oleh wali-wali mereka dan mereka mengatakan pernah melihat Allah dengan mata kepala langsung. Nah ini juga salah, dua-duanya adalah menyesatkan. Ahlu sunnah gimana? Ahlu sunnah gimana? Gimana bu? Nah ahlu sunnah tengah-tengah, ya ahlu sunnah barang siapa yang mengatakan Allah bisa dilihat di dunia dengan mata kepala kufur ya. benar itu sesat dan Allah pasti dan akan dilihat nanti di akhirat ya yaitu di surga oleh orang beriman ya ini jalan yang tengah-tengah enggak tengah ya yang yang ekstrim nah ya jadi ahlu sunnah mengingkari yang di dunia Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa dilihat di dunia sampai kapanpun oleh mata kepala Enggak, jika oleh orang yang menganggap bisa melihat itu dusta Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 103 Jadi dimana Allah enggak akan bisa dilihat di dunia sampai kapanpun enggak akan bisa Al-An'am 103 Allah Ta'ala la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Ia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata di dunia sedang dia Allah dapat melihat segala penglihatan. Nah, kata-kata sini la tudrikuhul absar. Ia Allah bisa tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata-mata kita di dunia, nggak bisa. Wahwa yudrikul absar sedangkan dia dapat melihat karena Allah apa uh, eh, al basir maha melihat segala sesuatu ya melihat segala penglihatan ini dalilnya maka Aisyah dia mengatakan Aisyah mengatakan barang siapa yang barang siapa yang uh, berpendapat bahwasanya Muhammad SAW pernah melihat Tuhannya dengan mata kepala di dunia maka dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, barang siapa yang menyangka Muhammad SAW pernah melihat rohnya dengan mata kepalanya langsung, maka dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar." Nah, ini Aisyah mengatakan Muhammad Rasulullah Wasallam saja itu nggak bisa melihat di dunia apalagi orang yang di bawah Rasul maka lebih dus dus lagi ah, ketika ditanya oleh Rasulullah Sallam, apakah kamu melihat Allah dan kelami rahmat? di turun kahar lah, wahai Aisyah tidak itu nuran ini jawabannya Aisyah dia bertanya kepada suaminya yang tercinta Muhammad Wasallam. wahai Rasulullah apakah kamu melihat Allah ketika mi'raj kalau langsung berhadapan dengan Allah, ya langsung dagu, langsung kan gelap merah di atas sudah terus tahap, langsung di depan afsi Rasul mendengar Allah berfirman. Tatkala apa? Mewajibkan sholat yang lima waktu. Kemudian ditanya apakah engkau melihat Allah waktu itu? Lah, tidak. Allah itu nuran. Apa yang dilihat? Cahaya. Cahaya ini hijabnya. Dalam hadis Muslim wa hijab nur hijabnya itu adalah cahaya cahaya jika seandainya hijab itu diangkat maka seluruh akan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan halus karena kesucian wajahnya ya aku ya Allah ya Allah akbar kalau nggak ada hijab antara Allah dengan kita hancur semuanya alam semesta itu hijabnya dalam lokasi ada dikatakan ya lokasi sampai ribu-ribu cahaya ya untuk melindungi. Tapi di surga nanti diangkat hijab itu ibu. Hadis yang panjang. Di, hijab diangkat oleh Allah. Karena ini janji Allah kan, maka akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah ini akidah alam sunnah wa jamaah. Nah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat di surga. Ini kebalikannya. Ingat ini akidah yang harus dipegang ibu ya. Ini eh, di dunia siapa yang mengatakan pernah Allah itu dusta ya Rasul saja tidak bisa melihatnya kecuali dengan hatinya dan di dalam mimpinya Rasul bisa melihat Allah tapi dengan mata kepala nggak bisa nggak kuat lemah dan uh, Allah subhanahu wa taala harus kita yakini akan kita lihat di mana di surga dalilnya adalah surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 Allah subhanahu wa taala berfirman wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri berseri-seri bahagia ila rabbiha nadhirah kepada Tuhannya lah mereka melihat nah ini ya apa rabiatullah ya kebahagiaan yang besar di surga dalam melihat Allah Subhanahu wa taala Nah ini jadi tidak benar ya perkataan dia. Jadi perlu dirinci. E, jadi e, orang Jahmiyah mengingkari melihat Allah sampai di surga. Ya, sampai di surga katanya ini nggak bisa Uh, yang kedua pendapat ya atau kelompok yang kedua itu Marisia ya Marisia uh, Marisia ini adalah sekte Jahmiyah salah satu sekte Jahmiyah pecahan dari Jahmiyah yang di antara pendapatnya yang asli, gitu, pendapatnya yang besar. Ini menyatakan bahwa sebagian besar sifat Allah dalam makhluk. Nah ini berbahaya. Jadi menganggap sebagian besar sifat-sifat Allah itu adalah makhluk. Seperti Allah itu sifatnya rahmat, itu makhluk katanya. Allah punya sifat ayat, tangan, makhluk katanya. Udah kalam, Allah sifat Allah zatiyah itu kalam. Berbicara, berkata, itu makhluk katanya. Naudzubillah. Nah, ini tidak benar. Ya, jadi ini pendapat yang para ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan sifat Allah makhluk kufur. Kata Imam Darimi, ada Adarimi. Kemudian juga Imam yang Imam para madhab sampai Ibnu ya, Ibnu Bas juga Imam Ibnu Bas mengatakan juga kufur orang mengatakan sifat Allah adalah makhluk. Karena kenapa nanti hasil akhirnya apa? Akan mengatakan Quran itu dalam makhluk ya karena menganggap sifat Allah itu makhluk maka akhirnya Quran itu adalah makhluk nah ini adalah yang kufur ucapan yang kufur ya kenapa ada orang mengatakan diantaranya diantaranya uh, eh, keyakinan Jahmiyah dia mengatakan Quran itu dalam makhluk bukan kalam Allah nah jadi Quran itu makhluk Allah Quran itu katanya bukan kalam Allah Kenapa dia bisa menganggap uh, demikian? Karena seperti pahamnya Malaysia ini menganggap sifat Allah itu adalah makhluknya karena sifat Allah itu makhluk seperti kalam maka Al-Quran ini adalah makhluknya Naudzubillah ya jadi ini uh, pendapat yang menyimpang sedangkan Al-Sunnah mengatakan begini Al-Sunnah wal Jamaah itu seluruh sifat Allah Ta'ala bukan makhluk ya seluruh sifat Allah Ta'ala bukan makhluk maka diantara akidah Al-Sunnah wal Jamaah bahwasanya mereka mengimani ya jadi uh, di antara akidah akidah usul jamaah bahwasanya mereka mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, yang tinggi dan ia bukanlah makhluk dan ia bukanlah makhluk ya, nama dan sifat Allah bukanlah makhluk tapi adalah bagi dari Allah ya bagi sifatnya Allah subhanahu wa taala yang melekat bukan makhluk. Dalilnya adalah hadis Rasul SAW dari doa beliau SAW. Tatkala beliau berdoa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya beliau pernah berdoa as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak atau anzaltahu atau anzaltahu fi kitabika sampai terlalu banyak banyak panjang jannah as'aluka aku memohon kepadamu dengan setiap nama nama nah setiap nama-nama mesti wasilah dengan nama Allah maksudnya huwala dari nama itu adalah milik kau milik kau kan milik Allah huwala katanya bagian daripada Allah uh, zat Allah sampai tapi nafsu mana engkau menamakan dirimu dengan nama itu Au zat tahu atau nama-nama atau sifat yang telah Allah turunkan di dalam kitabmu. Nah, ini adalah hujah para ulama dari hujah bahasanya nama dan sifat Allah bukanlah makhluk Allah tapi adalah bagian daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak mungkin Allah oh, berbicara itu adalah makhluknya Allah juga itu sifatnya Allah. Dan sifat Allah ada dua itu ya. Ada sifat zatia ada sifat fi'liyah. Bu ya, sifat Allah ada dua, ada sifat zatiyah seperti sifatnya rahmah. Rahmah melengkap Sifatnya juga al-alim yaitu maha mengetahui, melengkap dengan zatnya. Semua di antaranya adalah asami mendengar, itu sifat zatiyah. Kemudian juga sifat zatiyah adalah ya, punya tangan, ya, kemudian punya wajah. Sifat zatiyah Allah. Ya. Kemudian uh, apa namanya? mendengar, melihat, ya itu adalah sifat zatiyah zatnya Allah melengkapi Allah mengetahui ya. kemudian juga al-aziz maha perkasa al-ulu maha tinggi tinggi zatnya ini ini zat ya jadi sifat zatiyah itu maha Mati al-ulu Asami sami maha mendengar al-basir al-melihat Aliyah, ya, eh, uh, dia punya tangan, kemudian punya wajah. Uh, ini sifat zatnya, ya. Ya di antaranya juga Rahman, Rahim, Rahman, Rahman, Rahim itu sifat uh, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian eh, Al-Qawi, Maha yang lain Ya, kemudian ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah contohnya adalah istiwa. Ya, istiwa sifat Allah istiwa itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Rahman itu beristiwa, bersemayam di atas 'arsy. Ini fi'liyah. Sifat fi'liyah Allah, beristiwa. Cara istiwa jangan bayangkan amin Allah yang mengetahui bagaimana kaifiat itu. Bukan duduk ya, jangan dikatakan istiwa itu duduk jangan. Bukan duduk karena kalau duduk itu manusia, Allah Allah nggak duduk. Ini bersemayam rasa. Kemudian apa bu? Bersemayam itu bisa pindah atau? Enggak, bukan pindah, bersemayam ya, di atas ars, kan di atas ars, ya, bukan duduk dikatakan duduk ya nggak namanya jenis jalasa manusia ini bersemayam ya artinya istiwa itu di atas makhluknya nah istiwa itu di atas makhluk seluruh di atas nafs kan nah bagaimana apa Allah Allah ya, kita tanya dan kita bayangkan itu nggak boleh itu ada beda eh, jadi yang antaranya istiwa ibu ya ini <coughs> nanti kita terangkan kemudian juga nuzul nuzul itu turun di sifat fi'liyah turun Allah turun ke langit dunia pada waktu pada waktu kapan Sepertiga malam Turunnya Allah gimana? Jangan ditanyakan, jangan dibayangkan, jangan ditetapkan kefiatnya. Pokoknya iman ya Allah turun. Bagaimana turunnya Allah? Bagaimana? Tapi kita ingat bahwa turun itu dari atas ke bawah. Itu maknanya jelas. Ya, kata nuzul orang Arab dari atas ke bawah. Tapi bagaimana? Allah ada kefiatnya. Kemudian yaji itu Allah datang dalam surah Al-Fajr. Wajah Rabbuka wal malaku sofa tidak Ingat, Wajah Rabbuka wal malaku safan safa. Apa artinya? Dan pada hari di mana datang Rabbuka oh, itu uh, Tuhan kami beserta para malaikat bersaf-saf. Ya, dan datang Allah datang di mana? Allah alam kaifiatnya, tapi tetapkan datang. Ya, itu yang lainnya. Banyak ya fi'liyah Allah Subhanahu wa taala nuzul istiwa kemudian uh, datang Nah, ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Nah, jadi intinya bahwasanya uh, berkata Imam Syafi'i menguatkan Imam Syafi'i taala dia mengatakan yang menetapkan bahwasanya sifat Allah itu bukan makhluk nama Allah bukan makhluk tapi adalah bagian dari zatnya man halafa bismi min asma'i min asma'illah ya. barang siapa yang bersumpah dengan salah satu nama nama Allah Subhanahu wa taala ma'alaihi kafarah maka dia harus kafarah dia uh, dia bersumpah misalkan akan melakukan sesuatu dengan nama Allah Allahi atau uh, yang azizu yang saya akan membeli sebelian, nah, akhirnya tidak maka harus kapal ada kapal namanya kapal al halif kan eh, memberi makan fakir miskin memberi baju sepuluh orang fakir miskin uh, ada kapalnya intinya Kenapa? Karena nama-nama Allah itu bukan makhluk. Ini kata-kata Imam Syafi'i, "Anna ismallahi ya makhluk karena dalam nama Allah itu bukan nama makhluk nah, gitu jadi ya namanya sifat masuk ke dalam dalam syabu usul intikon al sunnah wal jamaah nah, ini tentang uh, apa keyakinan manusia ya tidak benar bahwa sebagian besar sifat Allah adalah makhluk maka sebaiknya mengatakan bahwa siapa yang mengatakan yang berpendapat sifat Allah itu makhluk yang kufur murtad dari Islam uh, yang ketiga kelompok yang ketiga multaz uh, multazima ya multazima ini yang menyebar di kita dapat di eh, apa sekarang ya sampai di kita menurut mereka Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana nah, alhamdulillah ini pendapat Allah itu ada di mana-mana maka akidah ini sekarang dianut oleh sebagian besar kaum kalangan awam sebagian besar kaum muslimin dan uh, sejumlah ulama kondisi ini selalu memprihatinkan Keyakinan tersebut sangat batil. Keyakinan yang benar ialah Allah berada di atas langit, berada jauh tinggi di atas makhluknya. Ya, jadi ingat Ibu ya, keyakinan Allah Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan di mana-mana, tapi di atas langit atas arsy Tapi yang di mana-mana apa? Yaitu ilmunya, penglihatannya, pendengarannya di mana-mana. Tapi zatnya itu tetap di atas arsy. Berkata Imam Ibnu Baz taala Syekh ya, Ibnu Baz mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy dan di atas ketinggian di atas seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kan arsy itu makhluk Allah itu ya. Bisa bicara juga di atas semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang menunjukkan demikian adalah di mana Rob kita Allah Subhanahu wa taala di atas langit fil ulu di tempat yang tinggi fawqa arsy di atas arsy adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al muluk, ya surat al muluk juga dibuka aamintum man fis samai ay yakhsifa bikum al arda fa idza fa idza hiya tamur ayat berapa itu bukan أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ayat berapa? Dibuka Abdul 29 ya kata-kata apa lafadznya eh, firman Allah amintum man fis samai bikum al-ardh fa idza ya ayat ayat 11 bacain berapa? 11 apa? 14 A'amintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur ya 16 katanya ya coba bacain artinya apa kamu artinya sudah sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu berkelan gimana أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر bukan 16 kan? 14 14 nya ya coba bacakan apakah kamu 16 ya ya bacain coba ayat apa artinya baca Ustaz iya sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Nah itu ayatnya. Kemudian ayat yang setelahnya ada lagi kan? ada dua. Am amin sumang bisama itu ayat yang berapa? 17, 17 nih ya. Itu ini kata-kata apakah apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? bahwa dia akan menjungkir balikan kamu bersama, apa, bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Kata-katanya mah yang ini tunjuk Amin tumang sama ya, apa merasa awal aman terhadap Allah yang ada di atas langit. Itu jelas. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala zatnya di atas langit. ya eh, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana itu di atas langit zatnya. Dan kata Syekh bin Bas, mereka yang mengatakan Allah di mana-mana seperti Jahmiyah, Mu'tazilah atau yang seperti mereka, keyakinan mereka adalah akfur apa akfur akfurun nas. Mereka adalah manusia yang paling kufur. Ya, karena mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah al Makanya coba kita pelajari dulu Sifat-sifat Allah wujud di dalam bako ada kata-kata al-ulu. Enggak ada ya, enggak enggak dimasukkan oleh mereka. Mereka mengingkari adanya sifat Allah al-ulu yaitu maha tinggi. Ya, jadi eh, mengatakan Allah itu di mana-mana. Ini adalah pendapat orang sufi dan sebagian dari asyairah ini berbahaya. Jadi jangan katakan Allah di mana-mana, tapi Allah itu di atas langit. Seperti dalam hadis sebutkan di sini Ya, coba ada sebuah hadis tentang jariah yang tidak kenal. Ketika ditanya, "Aina Allah, seorang budak sama saya, ya pengembala domba, perempuan di zaman Nabi." "Aina Allah, di mana Allah?" Maka dia menjawab, "Fis sama" dengan yakin. Di depan Nabi, kemudian dia mengatakan, "Engkau adalah seorang mukminah, maka harus dibebaskan." Maka dibebaskan oleh Muawiyah bin Hakam, uh, sayyidnya, tuannya. Nah, Rasul apa menyetujui perkataannya? Maka jangan tahu, jangan ragu. Kita juga ajarkan kepada anak-anak kita yang udah tangis, eh, tamyiz. Dikatakan di mana Allah? Karena katakan Allah itu di atas langit. Katakan yang ragu-ragu. Dan ya, bukan berarti Allah itu membutuhkan waktu dan tempat enggak. Apa kita tahu di sana itu ada waktu tempat enggak tahu. Yang penting kita katakan Allah di atas langit, di atas arsy selesai. Yang di mana-mana itu adalah ilmu, penglihatan, kemudian kekuasaannya, kemudian pendengarannya di mana-mana memang. Tapi zatnya jauh dari makhluknya. Maka sekarang kita akan membahas eh, ya, tentang hal ini lebih lebih ya, mendalam supaya lebih kita yakini jangan goncang dengan pendapat-pendapat orang di luar itu salah bu ya. Itu masalah prinsip. Kalau dia meninggal dalam keadaan begitu ibu mengatakan oh di mana-mana itu bisa diancam neraka udah meskipun udah haji udah itu masalah akidah prinsip ya masalahnya akidah jadi kalau akidahnya jelek, maka amalnya itu lumpuh semua. Ya keyakinan sudah salah, maka akan lumpuh amal semua. Maka saya katakan dalam surat Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati khasirin." Maka siapa yang mengingkari keimanan, ini usuluddin, akidah, maka dia akan apa? akan terhapus seluruh amal-amalnya dan dia termasuk orang yang rugi pada hari kiamat. Nah, ini akidah sunnah wal jamaah harus berucapkan ya ingat terus. Akidah harus sunnah wal bahwa Allah Taala maha tinggi zatnya, selalu di atas makhluknya, tidak akan menyatu dengan makhluknya, dan tidak eh, di mana-mana. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, sudah kita baca 255, wa huwal aliyyul azim dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kata-kata Al-Ali, Allah Maha Tinggi, tinggi zatnya di atas makhluknya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62. Al-Hajj ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kemudian dalam surat Al-A'la Ayat pertama, Sabihis rabbika a'la. Sabihis ada a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Berkata Syekh Dr. Abu Razak bin Abdul Muhsin bin uh, apa Al-Badah yang pernah datang ke Indonesia kan di Istiqlal ceramah ya. ya. Abu Razak bin Abdul Muhsin dalam bukunya Fikih Al-Asma wa Sifat. Ya, fikih asma al husna ya asma al husna wa sifatul ulia dia mengatakan eh, <clears throat> nama-nama uh, Allah Subhanahu wa taala di antaranya al-ulu yang tinggi yang maha tinggi ini menunjukkan ke, eh, ketinggian Allah yang mutlak katanya di seluruh di berbagai sisi Allah itu tinggi mutlak yaitu dari segi zatnya Allah tinggi dari segi perbuatannya Allah maha tinggi perbuatannya dari kekuasaannya juga Allah tinggi dan mengenai zatnya jelas ya Allah Subhanahu wa taala zatnya itu maha tinggi. Qad istawa ala arsy. Kata Syekh, Allah bersemayam di atas arsy. Nah, istiwa bersemayam di atas arsy. Wa ala tinggi ya, di atas seluruh makhluk-makhluknya yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 5. Apa? Ar-Rahmanu alal arsis tawa di dalilnya zat Allah itu maha tinggi di atas ars dalam surat Toha ayat 5 Ar-Rahmanu alal arsis tawa yang maha rahmat itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah itu bersemayam di atas arsy dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ada sekitar enam ayat dalam Al-Quran dalam enam ayat dan dalam surat-surat yang berbeda Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat ini, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ini ada enam ayat dalam Al-Qur'an dan berbeda-beda dalam surat yang lain. Di antara dalam surat Al-A'raf ayat 54 kata-kata atau lafaz "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Lalu dia Allah bersemayam di atas arsh Dan lafaz seperti ini ada enam ayat dalam Al-Qur'an itu. "Tsumma stawa 'alal 'arsy." dalam surat Al-A'raf di antaranya ayat 24. Lalu dia Allah bersemayam di atas arsy. Ini eh, maksudnya apa? Di ala irtifa yaitu di atas aulu oh, ketinggian ya, seluruh makhluknya di atas eh, apa makhluknya sesuai dengan kebesaran dan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana eh, Allah bersemayam tidak ada yang tahu. Ya. Kaifiatnya tapi Allah uh, Maha Tinggi sebut atas seluruh, seluruh makhluk-makhluknya ya kesempurnaannya, keagungannya. Nah, ini adalah eh, menunjukkan eh, apa, Allah itu adalah maha, mati sih pada zatnya di atas makhluknya jauh dari makhluknya tidak eh, apa menyatu atau juga tidak di mana-mana ya. ini ingat harus di harus dicamkan atau ya harus diingat ya dan e, tentang apa namanya e, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tinggi juga dalam kekuasaannya atau juga dalam zatnya itu banyak sekali di Al-Quran disebutkan sangat jelas dalam hadis sampai kata Syekh dalil-dalil tentang yang menunjukkan Allah itu maha tinggi dan zatnya tinggi di atas makhluknya sampai ada seribu dalil yang menunjukkan Allah itu maha tinggi di atas makhluknya ada seribu dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah ya ada seribu dalil kata Syekh di antara di antaranya juga ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, bukan di mana-mana di atas makhluknya, di atas arsy. Adalah dalam surat Al-An'am ayat 18. Surat Al-An'am ayat 18. Lihat wa huwal qahiru fawqa Kata Allah ini jelas, wa huwal qahiru fawqa Dan dialah yang maha berkuasa di atas sekalian hamba-hambanya. Fauqa, fauq itu jelas banyak bahasa Arab fauq itu atas. Ya Allah qahiru fauqa ibadih. Dan dialah Allah yang maha berkuasa di atas sekalian hamba-hambanya. Al-An'am ayat 18. Juga lihat dalam surat An-Nahl ayat 50. An-Nahl ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka, mereka ini para malaikat, mereka takut ya kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Nah, jelas ini kan? Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut kepada Allah, kepada Tuhan mereka itu Allah yang ada di atas mereka, ya. Di atas malaikat tidak Allah Subhanahu wa taala ya di atas arsy. Maka berkata Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala itu maklum ya ceritanya ketika Imam Malik sedang berceramah dan mengatakan bahwa Allah itu bersama atas arsy Imam Malik dan taala dan ada orang mengatakan wahai Imam bagaimana istiwanya Allah maka Imam Malik langsung dia marah oh, merah kemudian tertunduk lama mengeluarkan keringat karena ini perkataan yang yang besar maka dia terus mengangkat kepala dan mengatakan al istiwa ma'lum. al istiwa ghairu majhul. Istiwa itu maklum secara bahasa Arab itu bersemayam diketahui oleh orang-orang Arab namanya bersemayam di atas segala sesuatu wakayfiyatuhu majhul dan tata caranya bagaimana itu majhul karena ada yang tahu sampai Rasulullah nggak tahu jadi kaifiatnya nggak tahu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi maklum serta salah peristiwa dalam makhluk wa su'alu bihi wa imanu bihi apa wa imanu bihi uh, al wajib dan mengimani adalah wajib mengimani Allah bersemayam atas arsy wajib ya wajib ini wa su'alu bihi bid'ah wa su'alu bi anhu apa wa su'alu anhu bid'ah dan apa bertanya tentang kaifiatnya maka itu bid'ah bertanya bagaimana Allah bersemayamnya itu bid'ah karena nggak pernah para sahabat bertanya tentang hal demikian maka keluarkan orang itu kata Imam Malik karena dia orang ahli bidah nah ini perlu dicangkan ini perkataan Imam Malik itu di, diambil dari perkataan Imam uh, gurunya itu uh, Zuhri dan Zuhri itu diambil dari perkataan sahabat yang mulia itu uh, eh, di Muabbas atau Ibu Umar dan yang lainnya ya. Nah ini tentang harus kita yakini ibu ya, jangan kita meyakini Allah itu di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, maka Allah bisa di tempat yang kotor, ada di mana-mana, Allah bilang di hamam, selalu di tempat sampah, di mana itu nggak benar. Ini pendapat orang yang mulhi orang zindik, orang sufi, dan orang jahmiyah. Ya, jadi jangan mengatakan Allah di mana-mana. Dan kalau ibu nanya ya di, di Facebook di mana teman-teman coba Allah itu di mana maka jawabannya akan bermacam-macam orang itu karena nggak paham tentang akidah Rasul ya kita bersyukur ya, tentang hal ini jadi kita harus yakini Allah itu di atas arsy jadi dalilnya jelas para imam juga sepakat jadi tentang Allah itu di atas arus kata saya bin Bas itu udah sepakat sahabat, udah sepakat para tabiin, sepakat para rasul juga, para rasul semua Nabi Musa semua sudah bisa. Maka tatkala kisahnya apa? Kisahnya uh, Fir'aun tatkala Firaun di, dikabarkan oleh Nabi Musa bahwasanya Allah itu di atas arus, di atas langit. Maka apa yang dikatakan Firaun dia berdikan dalam Al-Qur'an ya. Uh, dia dia apa? Dia Eh, berkata kepada Hamam, kepada wazirnya, wahai Hamam, coba buatkan bangunan yang tinggi. Ya sekarang apa itu? Piramid. Coba buat buatkan aku bangunan yang tinggi supaya melihat Tuhannya Musa. Nah, adanya piramid sekarang itu dibangun Firaun supaya apa? Bisa melihat Allah katanya untuk apa? menghinakan Musa kan Musa. Kenapa Firaun mengatakan demikian? Karena sudah diberitahu bahasanya Tuhannya Musa, Tuhannya manusia di atas langit maka dia meminta kepada hamba wazirnya coba buatin tempat yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Nah berarti ini sepakat para rasul semuanya mengabarkan Allah itu di atas arsh, di atas langit. Ya, ini sepakat para sahabat, sepakat para tabi'in, sepakat para tabi'in, sepakat para imam sampai adanya firqah ini tahun 200-an, tahun 300 maka terjadilah paham Allah di mana-mana. Alhamdulillah, ya. Jadi ini amal anak-anak kita, keluarga kita, ya. Dan ini jelas Allah itu di atas arus. Iya. Mungkin ada yang tanya kan? sampai di sini. Mungkin satu lagi yang keempat, ini ya, kita eh, coba dibuka yang keempat itu waridiyah. Satu lagi nanti yang lainnya di Uh, Firqah Waridiyah mereka berpendapat bahwa orang yang mengenal Tuhan tidak akan masuk neraka dan orang yang telah masuk neraka tidak akan keluar dari sana selamanya ini tidak benar ya jadi mereka ya, mengatakan orang yang sudah mengenal Tuhan tidak akan masuk neraka <clears throat> jadi bisa terjadi ya orang-orang Islam yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala bertauhid itu bisa masuk neraka ya karena dosa-dosanya ya pada susahnya ya eh, dan pasti suatu saat akan diangkat dari dari neraka ya, kalau orang ini mengatakan waridia apa, apa kelompok waridia mengatakan orang yang telah masuk neraka tidak akan keluar dari sana nggak benar ya kalau sudah masuk uh, surga tentu kalau sudah masuk surga nggak akan keluar dari surga tapi kalau masuk neraka itu ada sebagian yang akan diangkat dari neraka maka berkata Imam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya sebuah hadis dari Abu Sa'id ini tentang dasar hukum jadi apa eh, nanti ada orang-orang eh, muslimin mengenal Allah kan tapi azab dalam neraka karena dosanya begitu kemudian suatu saat nanti akan diangkat lagi dengan syafaat orang ya, orang-orang yang beri syafaat itu syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga syafaat yang lainnya itu para malaikat dari hadis Muslim diriwayatkan dalam kitabnya Sahihnya sebuah hadis dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Adapun ahli neraka yang menjadi sebagai penghuni tetap orang-orang kafir, ya maka tetap di sana selamanya. Sesungguhnya mereka tidak mati, tidak hidup, tidak mati, tidak hidup, disiksa terus, ya orang-orang kafir. Akan tetapi ada orang-orang di nah, sini, akan tetapi ada orang-orang yang terkena api neraka disebabkan dosa-dosa mereka maka mereka akan dimatikan hingga mereka telah menjadi arang. Ya dimatikan oleh Allah dan neraka siksa dimatikan jadi arang, hangus. e, kemudian harus diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Ya diangkat akhirnya kemudian e, dilempar ke sungai kehidupan atau dikucurkan air dari sungai kehidupan. Kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya kecambah yang ada di pinggiran sungai mereka tumbuh lagi badannya jadi asalnya kan arang jadi arang eh, hitam bu gosong kemudian jadi tumbuh lagi dengan uh, di, di, di, di apa disiram air kehidupan dan masuk ke dalam surga dan dikatakan yun ya ada stempelnya yun kemudian juga hadis yang lain riwayat Imam Muslim tentang dasar bahasanya ada orang yang dikeluarkan dari neraka itu orang-orang yang orang Islam orang beriman yang pernah berbuat dosa dan riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya satu kelompok manusia akan dikeluarkan. Nah, kata-kata sini, sesungguhnya ada satu kelompok manusia akan dikeluarkan dari neraka dalam keadaan tubuhnya terbakar. Ya, selain bagian wajahnya, bagian wajahnya bagian kening tempat sujud, ya Eh, apa wajah hingga mereka masuk ke dalam surga. Inilah iya. nah, di sini tadi ada ya, diangkat dari neraka kemudian masuk dalam surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah intinya Bu bahwasanya penduduk neraka itu ada dua golongan. Yang golongan pertama itu orang kufur, kafir. Dia kekal sama namanya khalidina fiha abada. Gak akan diangkat ada kekafiran, musyrik, kafir, munafik. Ada golongan yang kedua, mereka masuk neraka. Ini orang-orang yang punya keimanan, masih bertauhid, tetapi mereka pernah berbuat dosa, nggak sempat tobat. Kemudian Allah menghendaki untuk disiksa sebatas dosa dosanya. Mereka masuk ke neraka. Sesudah itu mereka disiksa dan dimatikan dalam neraka sampai besok. Kemudian dengan apa diizinkan mendapatkan syafaat. Jadi sahabatnya Nabi, para Nabi atau sahabatnya para malaikat atau sahabatnya anak-anaknya Mereka diangkat akhirnya Ini siapa? Ini orang beriman yang dia berdosa Ya, ini keyakinan al-sunnah wal jamaah ya. sampai di sini, oke nanti Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau yang firqa-firqa ini Ustaz yang 72 ya? Iya. Ini termasuk golongan mana nih Ustaz kalau di ke neraka gitu Ustaz? Kalau mereka mengikuti firqa-firqa ini? Iya. Uh, dari uh, dari awal ya, uh, sudah saya jelaskan tentang 72 ini apakah mereka ke neraka semua apa ke neraka selama-lamanya tapi kalau ke neraka iya yang 72 itu karena Rasul mengatakan Rasul mengatakan dalam hadisnya kuluhu finna kuluhu finna semua masuk neraka jadi yang 72 itu semuanya dijanjikan masuk neraka kata para ulama seperti saya sore al Fauzan uh, eh, mengatakan semua jadinya masuk neraka semuanya tetapi ada pertanyaan apakah semuanya itu yang masuk neraka itu kekal kekal selama-lamanya ya ataupun ada yang tidak kekal ya berkata para ulama dibagi yang 72 itu ada yang masuk neraka disebabkan karena kekufuran mereka Firqo ini sampai kufur akhirnya dia kekal seperti Rafidhah, seperti Jahmiyah, mereka kufur ya mereka kekal tapi ada dari golongan itu yang 72 itu ada yang masuk neraka karena kefasikan mereka kefasikan mereka contohnya adalah asyairah asyairah mereka pecahan dari jahmiyah enggak buat jahmiyah yang sebenarnya tapi pecahannya ya asyairah fasik karena menetapkan sebagian sifat Allah nah dia tidak kekal tapi diancam ke neraka tidak kekal suatu saat nanti akan diambil dengan syafaatnya yang lain ya atau peran nabi atau yang lainnya ya atau juga orang yang sering maulidan ya orang sering ceramah orang sering berpayat perayaan diancam karena dia sudah berbuat bid'ah dalam agama ya karena setiap yang bid'ah itu pasti di, diancam dengan neraka siksaan tapi ini catatannya apa di, kekal apa tidak sekali yang kekal adalah bid'ahnya yang menyeret kepada kekufuran bid'ahnya yang menyeret kepada kekufuran contohnya rafidhah ya Syiah Rafidah contohnya Jahmiyah contohnya yang ekstrim Jahmiyah contohnya Sufi yang ekstrim juga ya yang yang gulu yang berlebihan yang lainnya ah, ada ya ada yang sebagian yang masuk neraka tapi tidak kekal dalam waktu tertentu karena kefasikan fasik mereka Islam yang fasik seperti orang yang meninggalkan haji karena mampu itu fasik dia disiksa nggak orang yang sudah mampu nggak haji disiksa disiksa Allah sama disiksa di akhirat nanti tapi tidak kekal jadi orang Islam yang fasik dosa besar orang yang mampu tidak mau berhaji apa kekal kekal nggak kekal karena dia masih orang Islam masih punya tauhid tapi karena nggak haji udah mampu disiksa tetap jadi yang dikatakan ada ancaman ada ancaman tapi kekal tidak nah ini dilihat ya sekali lagi ada sebagian yang dia masuk yang 72 ini masuk ya neraka karena maksiat karena kemaksiatannya bukan karena kekafiran ya jiwa dia juga tidak kekal ya akan diambil dengan syafaatnya para para nabi yang lainnya ya seperti tahlilan seperti yasinan yang yasinan di kuburan yasinan di hari jumat ya kena dia ancaman karena berbuat bidah tapi kekal nggak? Kan? nggak kekal karena dia orang Islam yang bermaksiat saja dalam masalah bid'ah. Ya ingat ibu di sini dirinci. Ya, dirinci, tidak dihukum rata semuanya. Neraka kekal selesai enggak, ya. Enggak ada sebagian yang masuk neraka karena kekafiran mereka. Ada sebagian masuk neraka karena kefasikan mereka. Ada yang masuk neraka karena kemaksiatan mereka. Tentunya berbeda-beda. Yang kekal dan yang kafir. Yang fasik dan maksiat dia tidak kekal, tapi tetap diancam dengan neraka. Ya, tetap diancam kalau berarti yang pasik ini yang kayak ngerjain tampilan dan sebagainya dari kata orang tua kita berarti uh, gugurnya itu dengan doa doa itu ya doa doa anak yang soleh gitu iya jadi mereka kan berbuat ya udah meninggal misalkan pernah jasina ya apa pernah tahlilan gitu yang lainnya belum sempat tahu dia itu jahil mungkin ya jahil jadi ada mawaninya ada penghalangnya kita enggak menghukumi mereka juga enggak berharap masuk neraka juga udah jangan ya kalau udah meninggal itu urusan Allah kok yang sekarang masih hidup ini gitu kan dari ancaman kalau udah meninggal kita doakan semuanya doakan mendingan apa masuk dalam surga doakan dengan rahmat semua harapan kita juga apa anaknya jangan yakin oh berarti bapak kita itu masuk neraka enggak lah kita doakan dari sini kita harapan ya eh, apa diampuni dosa-dosanya karena ketidaktahuan ya karena kejahilan itu adalah mawani atau penghalang dari orang disiksa karena jahil karena juga dia apa namanya salah menimba ilmu bukan kepada orang yang uh, lurus ya akhirnya mereka ke bawah juga nah kita sebagai anaknya bang mengharap berdoa terus dulu berdoa ya Allah berilah doa orang tua aku terus ketika sujud kita tahu doa, doa orang tua kita salah melanggar dalam agama ya kita kewajiban kita sudah tahu yang mudah-mudahan nanti Allah akan terus menghapus, menghapus, menghapus. Akhirnya ketika hari kiamat terbebas. Nah, eh, maka ketika nanti ada sebuah hadis dari Imam Ahmad, hadis yang sahih, Bu, ada orang tua yang dia masuk surga dia Bu, tapi derajatnya tinggi sekali. Derajatnya tinggi, kan ada 100 tingkatan Bu ya, surga tinggi. Dan dia sebenarnya nggak pantas untuk mendapatkan derajat ini karena pengapun amalnya itu rendah maka dia berbicara kepada Allah. Dalam hadis Imam Ahmad, ya Allah subhanahu ya Allah subhanahu wa taala. Uh, apa sebenarnya aku bukan tempatnya di sini gitu. Tidak pantas saya di sini. Kata apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah berkat istighfar anak-anakmu. Nah, ini berkat istighfar anak-anakmu sehingga kamu menjadi naik derajatnya. Nah, bagaimana yang banyak dosa? Insya Allah katanya terus akan di dihapus, dihapus dengan doanya anak-anaknya kan ya dengan doa anaknya apa uh, soleh ya doa ini akan nyampe terus kuburan mudah-mudahan berdoa kita Allah maafir walidayah terus doakan jangan bosan ibu itu ada biru kita kepada orang tua udah meninggal banyak berdoa ya suka sujud habis sholat angkat tangan ya Allah beri dosa nggak tahu orang tua saya ya Allah bebaskan dari neraka ya ya kita berharap kan bahagia kebahagiaan orang itu ketika masuk surga juga orang ibu kita masuk surga bapak kita masuk surga suami kita masuk surga anak kita semua masuk surga itu kebahagiaan maka ketika ada anak-anak yang masuk surga dia bertanya wahai Allah Allah swt maka ibuku di surga bapakmu di surga tidak bapakmu di neraka maka ibu-ibumu di neraka maka dia mengatakan aku gak akan masuk surga ya Allah sebelum bapak dan ibuku dia diam aja di pintu surga kemudian akhirnya disebutin, disebutin masuk kamu dalam surga hadis yang sahih mungkin aku enggak aku sebelum dulu bapak dan ibuku masuk ke dalam surga sampai tiga kali akhirnya ketiga kalinya masuk kamu dan kedua orang tua masuk surga nah, ini syafaatnya anak-anaknya diangkat apa ah, bapaknya masuk surga semuanya maka ini kebahagiaan yang yang besar ketika berkumpul dengan Allah. kita jadi intinya kita jangan berharap begitu ya, tapi kita mohon berdoa kepada Allah terus, ya, diampuni ya karena nggak tahu, karena belajar seperti kita yang lain ya. Dan mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang tua kita.